Ini Pak Guntur, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya. Eh, kita kalau bisa jangan serba menjiplak lah ya. Amerika itu dengan Indonesia sudah beda gitu loh. Uh, income per beda, kemudian dan rokok di sana sudah tidak menjadi eh, main bisnis, main income-nya negara Amerika gitu. Kalau di sini kan sepertinya rokok itu sangat berpengaruh besar ya. Jadi kalau saya pikir kalau membuat satu kebijakan di Indonesia, jangan kebijakan menjiplak kemudian dilihat dulu dari aspek-aspek semua aspek ekonomi, aspek kemanusiaan kemudian aspek eh, apa namanya kesehatan jadi jangan membuat kebijakan yang mengikuti aturan orang lain yang belum tentu sama dengan Indonesia tolong ini di, dipertimbangkan lagi lah tolong dimenjadikan bahan pertimbangan tertentu itu aja sih saran saya terima kasih ya terima kasih bagaimana komentar Anda Pak Adi halo silakan. Pak Prabu selamat pagi Selamat pagi. Silakan Pak. Saya pada prinsipnya setuju pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Tetapi saya tidak yakin bahwa angka 40% atau ada persentase tertentu itu perlu ditekankan. Yang penting adalah memastikan peringatan itu mudah dibaca. Itu aja yang penting. Sebabnya saya secara pribadi menentang orang merokok walaupun katanya secara ekonomi pajak atau cukai dari rokok mungkin eh, pemasukan yang luar biasa buat pemerintah kita, tapi itu pemasukannya semu. karena eh, dampak dari rusaknya kesehatan masyarakat itu lebih besar daripada nilai cukai yang diterima pemerintah. Terima Pak Ari, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Ari. Uh, kalau menurut saya itu setuju aja, Mbak ya. Karena bukan bukan masalah rokoknya tapi eh, anak-anak kita itu loh ah, yang kita pikirkan adalah anak-anak kita, masa depan anak-anak kita jadi kalau perlu rokok itu walaupun 50% tentang bahaya merokok nggak masalah karena kalau kita berbicara mengenai ekonomi ekonomi kita maju tapi masyarakatnya pada sakit penyakitan semua apa yang kedepannya jadi eh, yang perlu kita pikirkan adalah masa depan anak-anak kita, masa depan eh, penerus-penerus kita. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya. Pak Nugroho, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, kalau dilihat nih, sebetulnya budaya merokok itu ada dari budaya barat ya. ya kalau kita jalan-jalan ke Timur Tengah dan Afrika itu sebetulnya rokok materialis. Tapi kalau kita ambil pendulum yang paling ekstrim dari Australia itu bahkan sekarang uh, uh, pengadilannya telah memutus bahwa peraturan pemerintah di Australia uh, menyatakan bahwa semua produsen rokok harus hanya mencantumkan kalimat kecil mereknya kecil cuma beberapa huruf saja dan hampir 95% itu isinya tentang bahaya merokok kan telah digugat oleh lima produsen rokok besar tapi pengadilan Australia memenangkan pemerintah. jadi kalau di Australia itu kan dulunya lebih ekstrem lagi bahkan nanti tahun depan di Australia bungkus rokok itu semua seragam ini melihat bahwa komitmen pemerintah Australia di dalam melindungi rakyatnya begitu besar jadi kita juga harus melihat pendulum ekstremnya nah kalau Amerika sendiri itu di mana kita bisa mungkin lebih di tengah-tengah ya. tapi kalau di Indonesia nih ekstrim yang lebih ke kiri lagi di mana orang merokok bebas di mana-mana untung rokok bertebaran saya tinggal pilihan mau menjadikan masyarakatnya sehat atau lebih memikirkan tentang ekonomi ekonomi kan sebetulnya bisa diatur ya itu masalah pilihan ya dari saya terima kasih Pak Harko saya pikir gini kalau untuk urusan rokok tuh ya semua tuh tergantung kepada nanti kemajuan perekonomi eh, pendidikan suatu bangsa percuma gitu kalau kita larang-larang ya dan juga masalah taruhlah dilarang gitu kan sanksinya juga boleh dibilang kan nggak gitu ketat malah kadang-kadang kalau ada orang ngerokok di mall atau apa yang tanpa nggak sangar gitu kan kampung-kampungan dari kampung udik itu juga nggak berani negur gitu kan kalau negur kan urusannya ribut tapi kalau di negara lain kan nggak mereka kan untuk urusan rokok aja mereka nggak berani ngerokok gitu karena ada aturannya dan ada dendanya gitu kan nah balik lagi itu juga nanti akan diikuti dengan seringan kemajuan peradaban kemajuan moralitas kemajuan perekonomian pendidikan suatu bangsa itu akan hilang dengan sendirinya kalau nggak usah pemerintah takut-takutin sekarang kayak kan sekolah kan pemerintah kan nggak ada kerjaan kan gitu kan dia sebenarnya mau dari pajak ya kan untuk dikorupsi tapi juga uh, dia dilema dengan masalah sosial gitu kan itu aja kan sebenarnya cuman kalau nanti dengan ya mudah-mudahan kan Indonesia nanti bisa maju gitu kan bukannya malah mundur ke belakang gitu kan kalau maju otomatis toko juga hilang dengan sendirinya kok gitu aja makasih Pak Yopi ya selamat pagi mereka ya silakan Pak Yopi ya kalau saya pikir sih pertama saya akan kan ada tadi bapak dua belakangan itu yang mengatakan bahwa toko itu kebutuhan tempat rokok itu bagian terkenal. Tembakau sudah ada sejak dahulu kala. Kedua, kalau lupa peraturan mati pasti yang pengusaha. Sama petani-petani tembakau juga punya mestinya daerah bed. Saya buat kita nah, bagaimana pengetatan penjualan rokok. Misalnya, kalau kita lihat di negara-negara barat, ya anak kecil, orang beli rokok yang tadinya dilarang. Harus minta KTP, gitu. Saya pernah punya pengalaman ketika saya di Amerika. Saya bukan rokok ya, beli rokok untuk teman saya, Rokok Biro Merek di Amerika, saya ditanyakan KTP saya oleh waktu ketika saya berada di Brisbane. Saya akan tolong identifikasi itu. Nah itu yang semuanya diperketat. Kita lihat kan uh, eh, supermarket-supermarket supermarket jantung, alat-alat kecil ya, yang bermerek mark-mark itu. Wah itu kalau malam hari banyak sekali anak kecil merokok di tempatnya. Nah itu yang harus diperketat hukumnya supaya anak kecil tidak membeli rokok sembarangan. Saya terima kasih Mbak. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Uh, eh, kasih mau, mau kasih komentar bahwa pejabat yang bikin peraturan itu mungkin dia bukan pejabat yang bijaksana. Soalnya ya memang maksudnya sih baik ya, tapi caranya itu salah. dia kalau bikin peraturan hanya menyusahkan masyarakat dan pengusaha. Kalau mau bikin peraturan ya pegawai negeri dulu dah dilarang merokok kalau waktu bekerja gitu. Jadi di samping juga menghemat uang pemerintah kalau sakit, kalau apa gitu kan. Paling merokok kan terus ada bahayanya untuk bisa sakit, bisa apa. Jadi pemerintah juga bisa irit begitu masalah uang kesehatan gitu ya. Jadi itu kan lebih, lebih bijaksana rasanya begitu. Coba dulu dah di pemerintah sendiri terapkan yang baik gitu ya dengan sendiri nanti masyarakat bisa mengikuti kok gitu terima kasih dari saya terima kasih kembali selamat siang silakan ingin bicara seperti yang diutuskan sama Pak Bersan itu betul jangan berkutip masalah iklan mulu bikinnya aturan tempat yang tertentu yang boleh merokok yang tidak merokok seperti merokok nggak pancis itu di sana di bar di tidak boleh merokok Keuangannya yang diatur, bukan iklannya. Terima kasih.